Yang uh, saya hormati datuk-datuk Pengulu nenek mama alim ulama Cendek pandai yang ada di negariku. Alhamdulillah selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang sampai saat ini tidak putus-putus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah tidak terhitung. Ada satu mungkin kita coba sebagai perbandingan nikmat oksigen yang kita hirup Kalau ada perbandingan biasanya semakin gadang terasa nikmat itu. Berapa oksigen kalau kita sakit masuk ke rumah sakit satu jam berapa dihitung? Nah, sudah berapa umur kita sekarang? Sudah berapa jam kita menghirup oksigen yang Allah berikan gratis? Itu tidak akan terhitung. Itu baru satu sisi dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'mat Allah la tahsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, engkau tidak akan mungkin menghitung. Kita lahir di dunia itu adalah nikmat. Walaupun kita sakit-sakit. Karena seorang mukmin yang hidup di dunia dia bisa beribadah. Dan sakitnya seorang mukmin, penyakitnya itu bisa menghapus dosanya. Walaupun dia terbujur badannya tidak bisa membakar rajo, masih itu diberikan nikmat. Maka tiada lain bagi kita adalah mensyukuri nikmat itu. Memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Karena ketika kita mengatakan alhamdulillah, kita memuji zat yang maha sempurna sifatnya. Salam beri salam Semoga ada anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ambo sangat berbahagia bisa bertemu dengan Bapak. Ini baru pertama melangkahkan kaki kemari. Subhanallah, belum pernah terbayang sebelumnya. Kalau Eh, di dalam uh, orang pepatah Minang juga mengatakan bahwa uh, eh, barajo ke mama mama barajo ke pengulu pengulu barajo ke mufakat mufakat barajo ke bana bana badiri sendiri bana badiri sendiri setelah dikatakan tadi masuk Islam itu adalah kembali kepada kebenaran yang datang dari Allah. Dalam surat uh, Al-Baqarah ayat 147 Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal muntarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu dan janganlah menjadi orang yang ragu-ragu. Yang bana itu, yo ya bana. Tidak bisa digoyang-goyang. Bagaimana? Wajib kita mengikutinya. Tabi ma unzila ilaika min rabbik. Ikuti apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. bahwa apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sifat orang Minang yang kita lihat kalau nyolah tahu yang jubana itu ia betul-betul dipaci ya betul-betul dipaci kalau seandainya satu pembahasan itulah masuk dalam logikanya tadi ya sifatnya adu aja patik tadi ya maka memang dipaciknya. Akan tetapi kalau kita tadi berkata bahwa mufakat barajo kabana, bana berdiri sendiri dan bana berdiri sendiri itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran diiringi dengan sunnah. Sebab kini Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adonyo mereka yang mengatakan inyo dari orang Minang. Tetapi inyolah murtad. Dikatakan ada 30 pendeta yang mereka mengatakan asal usulnya Minang. Ya. Malahan inyo membuat Yayasan Sumatera Barat. Oh, iya, iya. Dibikin di Jakarta seperti itu. Dan Inyo yang membuat Injil berbahasa Minang. Dan Inyo mengatakan juga adat bahasa di syarak, syarak bahasa di kitabullah. Nah, Tapi dikatanya kitabullah itu kan tidak ci Al-Quran doh. Ya. Injil ya juga kitab kitab Allah katanya. Dan inyo memakai adat-adat awak. Kebetulan hari Selasa Patang ketepatan dengan tengah satu Muharram iya. di Masjid Nurul Iman terjadilah uh, apa namanya deklarasi Muharram tekad bulat ormas-ormas Islam yang ada di Minangkabau, MUI, ya, kemudian pemuda bertekad untuk menghadang segala bentuk kegiatan permut, pemutra, per, uh, murtadan di Minangkabau. Penyebaran. Penyebaran. Kalau kita cari bahwa apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala unsur permutadan itu tiada lain adalah berhubungan dengan kampung tengah masalah parwi ya oh, iya, parwi iya, iya, tapi dia miskin kabau oleh istrinya ya yang tadi sudah jatuh cinta, cinta pun mengelabui mata. Ya? Matalah terkelabui, hati pun tertutupi. Sehingga pindahlah nyoba agamu. Ada yang dari Batu Sangka, ada yang dari 50 kota. Nah, ada yang dari Maninjau, ada yang dari Lubuk Basuh, ya, ada yang cuma buan bakampung koto, jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takwi paruitnya indak barisi ah, dijualnya agamanya. Maka kita cari apa yang perlu kita tekankan kepada generasi awak. Dan subhanallah perpindahan agama mereka pada umumnya sudah terjadi ada yang lah umum sampai 1570 lah di Sanjuari kalau dibawa dengan nari lah asar yo lah jam limu atau lah jam setengah enam itulah Rasulullah SAW mengatakan walladhi nafsi Muhammadin biadi Dimizat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma hatta ma yakunu bainaha bainahu wa bainaha illa dhira' fasbiqu alaihi kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha Sesungguhnya salah seorang di antaramu dia mengamalkan amalan penduduk surga apa amalan penduduk surga itu? Sholat inyo seorang muslim, seorang mukmin sampai tidak ada jarak di antaranya kecuali tinggal satu hasta. Maksudnya antara dirinya dengan kematian karena kematian itulah penentu. Dia meninggal di atas apa? Tinggal satu hasta artinya betul-betul sudah senja hari lalu takdir mendahulinya. Lalu di akhir kehidupannya dia mengamalkan amalan penduduk api neraka. Lalu dia meninggal di atas itu dan dia masuk dalam api neraka. Termasuk dari famili atau saudara uh, sebapak Buya Hamka. Dia juga sudah tua. Hmm. Sudah tua. Hmm. Udah lebih dari 60 tahun kalau tidak salah umurnya. Ya. Dan akhirnya dia berubah. Pengaruh istri. Tadi istrinya sudah muslim, muslimah, kemudian murtad, ikut yang gaib kau Demi cinta. Nah. Karena dia problem dunia ya problem dunia akhirnya usahanya hancur anu hancur nah, datang godaan dunia Bapak inilah kepada Allah Subhanahu wa taala mari kita uh, bersama-sama memahami untuk apa kita hidup di dunia ya Tadi sudah kita di, diawali dahulu kita punya adat. Kemudian datang Islam, adat tadi dirubah. Disesuaikan dengan Islam. Nah, pada hakikatnya siapapun dari manusia yang diciptakan untuk di permukaan bumi ini adalah untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah al zariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa orang Minang atau orang lain orang barat semuanya mereka itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah nah apakah cara beribadah ini dibiarkan kepada manusia untuk berinisiatif beacaronyo beribadah sesuka hatinya? Jawabannya tidak. Bagaimana caranya? Dia diutuslah Rasul. Diturunkanlah kitab. Istri awak ketika kita menikah awal pernikahan. Tanpa kita informasikan kepada dia apa yang kita sukai, dia tidak akan tahu. Sampai kita menyebutkan kepadanya, ini yang saya sukai, ini yang tidak saya sukai. Kalau seandainya kita tidak sebutkan dan dia berusaha meraba-raba, boleh jadi istri kita beranggapan yang dilakukannya itu yang kita sukai, tahu tahu itu bukan kita sukai. Sehingga ada seorang ulama namanya adalah Syuraih. Dia menikah selama 20 tahun dia tidak pernah cekcok dengan istrinya. Mbak Dewa mungkin baru menikah sebulan dua bulan uh, ah, danga sandua uh, ah, berbunyi ya kenapa karena pada malam hari pertama istrinya mengatakan nah, jangan mendakik kambuh dulu sampai engkau ke, ke, kepada kepada ambo apa yang Anda sukai dan apa yang tidak Anda sukai. Apa yang Anda sukai, saya kerjakan. Apa yang tidak Anda sukai, saya tinggalkan. Lalu, kalau begitu permintaan Anda, kata suaminya, ini, ini, ini yang saya sukai, ini, ini yang tidak saya sukai. Sang istri pun mentaati apa yang diinginkan oleh suaminya selama 40 tahun tidak pernah cekcok ketika kita mengetahui apa yang diinginkan. Nah, apa yang diinginkan oleh Allah tidak akan bisa dicerna oleh otak. Tapi dia harus melalui wahyu. Nah, melalui wahyu ini adalah melalui Al-Quran. Kemudian juga melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian kita melihat setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah untuk memeluk agama Islam ini dan kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga muslim maka tiada lain bagi kita kita harus mengikuti jalur Islam. Bagaimana dengan adat? Tadi dikatakan adat bisa disyarak. Syarak bersandikan kitabullah. Adat eh, syarak mengatur, adat memakai. Artinya, adat akan melakukan dan itu menjadi kebiasaan apa yang ditetapkan oleh syariat. Maka apa yang tidak sesuai dengan syariat seharusnya tidak menjadi adat. Karena syarak mengatur baru adat yang memakainya. Nah, maka oleh karena itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti dari awal, mengingatkan. Al-Quran juga telah menyebutkan. Ya, Bagaimana Nabi saw Alaihi Wasallam mengajak orang-orang Quraisy Ya mereka memiliki adat, kebiasaan, tapi adat kebiasaan mereka itu tidak sesuai dengan syariat. Biasanya bagi orang yang mendahulukan keimanan yang ada pada dirinya, fitrah yang ada pada hatinya, dia lebih mengedepankan perintah agama. Tapi bagi orang yang mengikuti adat, dia akan bersukukuh dengan adatnya. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah qalu bal nattabi'u bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Awalau kana aba'ahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka Ayo datang kemari untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, tidak. Kami cukuplah dengan apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Walaupun apa, walaupun nenek moyang kami itu tidak mendapatkan ya, tidak memahami apa yang mereka lakukan dan tidak mendapatkan petunjuk. Nah, inilah Mulai dari Nabi Nuh, kaumnya. Juga begitu perkataan mereka. Mereka bersekukuh dengan kebiasaannya. Ketika kebiasaan itu bertentangan dengan syariat. Apa yang disepakati di Marapalam? Adat bersandi syarak, syarak di Allah. Itu sudah tepat sebenarnya. Ya, sudah sangat tepat sekali. Karena tujuan kita hidup di dunia ini bukan untuk dunia. Tapi tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk akhirat. Nah, bagaimana dunia kita sukses, akhirat kita sukses? Mau tak mau kita harus mengikuti syariat. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala firman, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap jiwa dia pasti akan meninggal. Merasakan mati. Tidak ada di antara kita yang kekal. Wa inna ma yuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Hanya saja pahala kalian itu kata Allah akan disempurnakan nanti pada hari kiamat, bukan di dunia. Boleh jadi kita mendapatkan efek positif ya dari amalan yang kita lakukan di dunia. Tetapi balasan yang sempurna itu adalah di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Sungguh dia telah beruntung. Itu yang sukses abadi. Kesuksesan di dunia itu bukan kesuksesan yang abadi. Kesuksesan yang sebenar-benarnya sukses berhasilnya kita masuk ke dalam surga dan jauh dari api neraka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu kesenangan yang menggiurkan. Penghulu adalah satu bagian dari kesenangan dunia. Tadi dikatakan dari pembicaraan Bapak tadi, banyak dari penghulu-penghulu kita yang datuk-datuk kita hanya sebatas pengen punya nama. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa satu negari itu harus memiliki empat. Yang pertama adalah penghulu. Yang kedua adalah alim ulama. Karena ini adalah menjadi sulah bendang di dalam negari. Kemudian yang ketiga uh, eh, cadik pandai. Cadik pandai itu kalau kita bawa itu orang yang pakar dalam politik. Kemudian anak bodoh yang menjadi pagan. negara. Kalau kita lihat itu adalah satu komponen yang yang sangat bagus empat itu. Dia harus bersinergi. Nah, dalam kesinergian ini hendaklah dipayungi oleh syariat tadi. Penghulu inilah yang akan mengatur. Dialah yang akan menggayomi kaumnya. Sehingga kalau kita calik di dalam uh, apa namanya uh, kedudukan penghulu di awak itu eh, sangat-sangat uh, uh, apa namanya peranan sangat penting sekali. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, nan tinggi tempat jauh, nan gadang jolong basuh. Kayu gadang di tengah padang, tampak balinduang kepanasan, tampe bataduh kehujanan, ureknyo tampak baselo, batangnyo tampak basanda. Pai tampak batanyo, pulang tampe babarito. Biang nan akan menambuakan, gantiang nan akan memutihkan. tampak mengadu sasak sampi. Jadi peranan pengulu itu Sebagaimana peranan seorang pemimpin di dalam kaumnya. Nah, sepertinya ya, sebagai pemimpin dalam kaumnya, kemudian sebagai pelindung terhadap kaumnya, sebagai hakim yang memutuskan semua permasalahan. Ada persengketaan antara uh, kaum mau kebalik ke penghulu. Kemudian sebagai tumpuan harapan untuk mengatasi kehidupan. Maka oleh karena itu kalau kita cari penghulu itu memang ya tidak ada penghulu yang produksi, Ya. Dan itu sudah diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yuflihul qaum walau umurahumul mar'ah. Tidak akan beruntung satu kaum jika mereka mengangkat perempuan sebagai pengurus mereka, pemimpin mereka. Itu sudah disyaratkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari ketika kerajaan Kaisar Persia, mereka mengangkat putri rajanya. Sampai berita kepada Nabi seperti itu, lalu Rasulullah menyampaikan hadis tadi. Nah, kalau kita cari bahwa laki-laki adalah orang yang bijaksana, yang tegar. Perempuan adalah orang emosional. Nah, jadi sifat dari penghulu adalah berpengetahuan dan mempunyai kadar intelektual yang tinggi, cerdik, pandai. Jadi kalau seandainya uh, bawa wawasan, itu tidak bisa jadi penghulu. Karena ini akan membawa menggayomi uh, kaumnya. Kemudian orang yang bij arif dan bijaksana. Paham landasan pikiran dan hukum adat Mina. Nah, kini kita cari bahwa apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman kita kini dengan zaman yang dahulu sangat berbeda. Kepenakan tidak menggadang, tidak menghormati mamak. Orang kaum indak menghormati penghulu. Ya. Tapi yang bekato kini kau adalah pitih. Saya yang kayo, inyulah yang mengatur. Ya, itu kenyataannya. Nah, seharusnya kita kalau misalkan kelestarian uh, adat Minangkabau ini kita kita kita lestarikan, ya. Balik awak balik kepada bahas sebenarnya duduknya. Dan tentu tidak terlepas dari arahan daripada syariat kita. Bapak yang dibilangkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cari uh, apa-apa yang harus dibawa oleh seorang pemimpin atau penghulu sebagaimana yang sudah dianukan oleh bapak tadi kullukum ra'i dalam hadis yang sahih kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih setiap individu dari kalian kata Rasulullah adalah pengembala itu bahasa terleknya bagaimana pengembala Mengembalui kambing kalau orang Arab itu memulai kambing, banyak seratus dua ratus dipimpin oleh satu. Kalau ada kambing nyuci yang tercici, ini yang bertanggung jawab. Kalau diibaratkan, setiap kita itu adalah pemimpin. Pemimpin terhadap diri kita dan pemimpin bagi orang yang kita pimpin. Kaum yang kita pimpin kita memiliki tanggung jawab terhadap kaum kita. al Imam ra'in. Ya. al Imam Alladhi ala nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Pemimpin imam terhadap manusia yang mengatur manusia dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Itu status KT. Bawah lagi. Warrajulu ra'in fi baiti ahlihi. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki dia adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Pengulu dia adalah pemimpin terhadap kaumnya. Maka ini seorang yang menjadi penghulu adalah dia harus merasakan bahwa dia adalah pemimpin, bukan pemimpin yang harus dihormati, ya, yang disegani, tapi adalah mindset kita adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kaumnya. Tapi kaum hendaklah dia mengatakan kepada mereka ini adalah pemimpin yang harus kita hormati. Bukan bagaimana pemimpin itu harus melayani kita. Ya. Jadi masing-masing kita, kaum kita sebagai kaum, kita menghormati yang sudah kita sepakati menjadi penghulu kita. Nah, seorang yang menjadi pemimpin atau penghulu ini, dia betul-betul hendaklah tulus terhadap kaumnya terhadap tugasnya. Kalau tidak, ya maaf ada di antaranya pengulu, uh, ah, tukang, tukang menggadai harto uh, ah, kaum atau yang menjual harto kaum ada apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ma min walin yali ra'iyatan من muslimin فيموت wa غاش لهم إلا حرم الله alaihi الجنة Tidak ada seorang pun yang memimpin ya, tanggung jawab kepada kaum muslimin kalau kita bawa secara tatanan negara pemimpin, presiden, gubernur ya, wali kota atau bupati. Dia adalah pemimpin. Kalau seandainya pada saat dia meninggal dunia dalam kondisi ghasyun lahum. Tidak jujur terhadap rakyatnya. Ya, mengkorupsi uang. Tidak memberikan yang terbaik kepada rakyatnya. Maka kata Rasulullah SAW illa haramallahu alaihi jannah. Kecuali Allah haramkan baginya surga. Kepemimpinan itu adalah mas'uliyah. Kepemimpinan itu adalah tanggung jawab. Dalam hadis yang lain, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan falam yahutha bi nasihatin illa lam yajid rahiyatal jannah." Tidak ada seorang hamba yang Allah berikan tanggung jawab untuk memimpin rakyat. Lalu dia tidak memberikan ketulusan yang terbaik untuk rakyatnya. Kecuali dia nanti tidak akan bisa mencium aroma sorga. Nah, ini hadis mutafakun alaih Bukhari Muslim kedua-dua hadis tadi. Maka kalau kita di dalam kaum kita, nah ini adalah dirasakan atau disadari oleh setiap penghulu. Ini adalah tugas. Walaupun itu adalah tugas yang tidak berpitih, tidak digaji. Akan tetapi, inilah di duluan selangkah, ditinggikan serantiang. Ini harus kita kita hormati. Nah, tentu perkataan dia, arahan dia lebih kita dahulukan daripada yang lain. Dan orang yang memangku ini adalah betul-betul berikan yang terbaik untuk kaumnya. Kewajiban yang pertama seorang pengulu adalah bagaimana berusaha mengarahkan kaumnya ini untuk bertauhid kepada Allah. Bagaimana hendaknya kaumnya ini betul-betul bisa mengibadati Allah dengan baik. Ya. Mentauhidkan Allah itu betul-betul memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah. Tidak syirik. Menjauhkan mereka dari bermacam-macam syirik. Nah, apa contohnya? Dari tradisi kita, kemarin uh, waktu peresmian uh, eh, Istana Basah, ya kita dapat informasi, kita rapi di MUI, eh, Komisi Fatwa, dapat surat dari MUI Batu Sangkar bahwa perencanaan acara itu ada mendabih kabau dan menanam kapalo. Itu dikatakan sebagai adat. Setelah kita lihat itu adalah bentuk perbuatan syirik. Nah, termasuk juga kebiasaan ya seperti mendarahi pakaian kudo-kudo rumah atau mendarahi uh, uh, tunggak gadang tunggak tua. Kalau dikatakan itu adalah budaya, tradisi, ya kita lihat tadi. Bukankah kita mengatakan adat ini tidaklah dia tunduk kepada syariat. Ya, Ayam yang disembelih untuk diambil darahnya yang dioleskan tadi, sembelihannya itu adalah haram. Karena tujuan menyembelihnya bukan karena Allah. Iya, Tapi tujuannya tadi ada untuk mendarahi. Jadi makan haram ya? Dia har makan haram Pak. Menurut syariat. Iya, iya. Dia juga termasuk hurmat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Iya. Termasuk wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Apa yang ketika kita menyembelihnya untuk tujuan yang lain. ada tukang yang mengatakan itu supaya uh, tukang tidak luka. Ya. Sebenarnya dahulu adalah dalam rangka untuk mengusir kekuatan jahat. Sehingga orang rumah tadi tidak terganggu. Dan ini berarti kembali kepada eh, sebelum ajaran Islam. Karena memang tidak kita mungkiri bahwa nenek moyang kita dahulu berkeyakinan Hindu. Nah, itulah yang terkadang sebagian dari tradisi itu mengakar. Kalau kita bawa sebagai perumpamaan, kenapa sebagian dari masyarakat Minang itu masih dia mengedepankan adat istiadat ketimbang ketika bertentangan dengan syariat agama. Karena seakan-akan kalau kita bawa lah seperti pohon beringin. Pohon beringin yang sudah mengakar ke bawah, pohon yang sudah eh, rindang, lalu kita pangkas. Ya, kita pangkas batangnya kita apa namanya stepkan di situ pohon mangga. Pohon mangga yang gadang belum. Akhir tumbuh. Di atasnya daun-daun mangga, buah-buah mangga, ya. Tapi ke bawahnya batang beringin. Maka ibaratnya ketika datang Islam, tradisi tradisi ah, bentuk yang luar seperti sholat, pelaksanaan-pelaksanaan yang lain, ya uh, sangat syarat dengan dengan perbuatan Islam. Tapi ketika berhubungan dengan keyakinan, mau sepelasi, ya, melataan jimat, dan tradisi-tradisi yang lain, ya, semacam ado kalau di tempat kami, itu tidak boleh menikah dia pik di dua khutbah. Ya. An berarti Syawal, Zulqa'dah tidak boleh menikah. Sebenarnya keyakinan yang ini itu adalah keyakinan orang jahiliyah dahulu. Ibnu Hajar dia mengatakan dalam Fathul Bari tentang pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, akadnya pada bulan Syawal baraleknya pada bulan Syawal. Ya. Nah, apa katanya? Ini dalam rangka mengikis keyakinan orang-orang jahiliyah yang mana pesta atau menikah pada bulan Syawal mendatangkan keburukan. Ya, bukan hari bayi, bulan bayi. Nah, ini dikikis oleh agama itu masih ada di sebagian masyarakat kita. Kalau kita masuk hutan, apa biasa kita ucapkan? Masih. Permisi. Ah, ada yang mendaham. <clears throat> ya. Atau mengatakan, uh, nyiak. Iya. Tempat lalu. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Jin ayat 6. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada sekelompok manusia minta perlindungan kepada sekelompok jin dan jin menjadikan uh, manusia itu semakin tunduk kepadanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ketika dia berada pada satu tempat yang baru, mereka mengatakan, A'udhu bisaydi hadal makan min syarri atba'ihi. Aku berlindung kepada yang menempati, tuan yang menempati tempat ini dari gangguan anak buahnya. Kan dikecian, ada pengunyinya di situ. Nah, gitu kan. Nunggu. Apa nunggunya? Lalu dengan tadi nyiak komisinya itu adalah dalam rangka minta izin, minta perlindungan. Jatuh kepada syir Itu kebiasaan jahiliyah. Dan itu ada di antara kita yang mewarisinya. Dengan artian mungkin katanya, ah kalau wak masuk iko kebiasaannya kalau kisko giko <clears throat> ah. atau mengecek giko dulu baru masuk. Ada juga sopir. Kalau lewati jembatan, klek-klek. Di klason. Orang nggak ada di atas jembatan itu. Ya, karena dengan alasan permisi jangan-jangan nanti ada anak jin yang akan terlindas. Itu juga bagian. Ada nggak penggantinya dalam Islam? Ada. Dalam hadis Khawla binti Hakim Rasulullah SAW bersabda, siapa yang singgah pada satu tempat, turun pada satu tempat, manazala manzilan, faqala, lalu dia mengatakan, a'udhu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan yang diciptakan. A'udzu bi kalimatillahi min syarri ma khalaq. Zikir Nabi. Apa karena Nabi? Kalau ada siapa yang menurun pada satu tempat lalu dia mengatakan tadi, maka tidak ada satupun yang akan bisa mencelakakannya sampai dia meninggalkan tempat itu. Ya tidak dari tidak dari makhluk kasar, tidak juga dari makhluk halus. Ya. La yadurruhu syai'un kata Rasulullah. Tidak ada satupun yang akan mengganggunya. Ucapannya a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. <coughs> <coughs> <coughs> Ada adat kebiasaan yang lain yang kalau kita lihat ya, bertentangan dengan syariat kita adalah uh, tadi saya melihat uh, tentang harta pusaka itu sudah dijelaskan oleh agama kita. Nah ini uh, memang di mana saya melakukan uh, kajian di dalam masalah harta warisan yang paling menantang itu adalah barisan wanita. Kaum ibu-ibu. Kalau orang laki-laki di Minangkau tidak punya haratu. Haratu yang dibawa waktu bujang turun ke mah kepenakan kan? Ya, kalau yang sudah olah, olah yang lah menikah Haratu yang kita dapatkan menikah baru kanak. Ya, tanah yang wak bali sebelum wak menikah. Itu kepenakan. Amo masih ingat datu amo ini punya alat-alat uh, alat pakakeh uh, tukang karena datuk dulu dikatakan datuk uh, eh, tua-tua sagalo ya ini sagalo pandai mau be orang pun bisa ya Nah, itu dibawa kepada kampung uh, kampung Iyo, ya, diturunkan kepada keponakan-keponakannya. Tidak ditinggal di rumah anaknya. Nah, kalau ini ketika ditanya, uh, di situ rumah saya, itu rumah rumah orang tua, orang gaib. Itu rumah anak, rumah awak yang mana? Ya, tidak ada rumah laki-lakinya orang Minang. Ya. Nah, sebenarnya apa yang kita hasilkan itulah harta kita. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penghulu di samping tadi tentang masalah akidah ya juahnya membimbing kaumnya itu dalam agama seperti syiar-syiar Islam sholat berjamaah Ya. Kalau indah uh, eh, penghulu kau yang mengajak kaumnya ke masjid, sialan ke masjid mampu. Tidak talok deh pak. Ya, harus penghulu. Ya, sebab kalau seandainya penghulu uh, membawa ke ke kadai, ya, nah itu uh, anu tungkek murabah namanya. Ya. Maka hendaknya penghulu tadi juga adalah orang yang paham dengan agama. Ya. Mau tak maunya memimpin harus seiring dengan syariat. Ditambah lagi yang permasalahan yang sangat penting. Ya. kalau misalkan uh, ah, ini harus memiliki sifat sifat apa namanya? sifat adil. Kalau pepatah Mina mengatakan ya uh, eh, nama anu ko ko mem, membari eh, samu bare mau kuah sama panjang ya menimbang samu bare mau kuah sama panjang tiba di mato indak dipiciangkan ya tiba di puri eh, di parui indak dikampikan eh, tiba di di dado indak dibusuangkan artinya betul-betul hendaknya tiba diri sendiri harus tetap bersikap adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat uh, dalam surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Ya. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Wa intalu au tu'aridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Ini adalah garis yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan yang menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Biarpun itu terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu atau karib kerabatmu. Nah itu tibo di mato tidak dikecilkan. Ya. Itu dia. Dia sesuai dengan uh, syariat ini. Lalu Iyakun ghaniyan au faqiran fallahu aula bihima. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Fala tattabi'ul hawa anta ta'adilu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari keadilan. Karena ini dosa awak. Ya, karena ini anak awak. Tidak. Kita harus adil. Ini yang harus dimiliki oleh seorang penghulu. Menjago uh, melestarikan adat sopan santun. Ya. Ini harus dibiasakan. Ulama uh, dalam hadis eh, orang Arab mengatakan al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar dan ilmu bijaksana ya beradab itu dengan didapatkan dengan cara membiasakan. Kalau kita cari pepatah Minang dalam masalah itu sangat banyak sekali. Nan kuriak ialah kundi, nan merah ialah sago, nan baik ialah budi, nan indah ialah sebaso. Kemudian juga dikatakan kue rumah dek basandi, rusak sandi, rumah binaso. Kue bangso karena budi, rusak budi, bangso binaso. Ini menunjukkan kita lihat sekarang ini. Masyarakat kita dahulunya masyarakat timur yang memiliki akhlak yang mulia. Tapi kini coba lihat. Ya. Mereka bertindak seperti dibawa oleh nafsu. Merusak. Pelaksanaan demo di mana-mana mereka merusak. Ya. Kalau kita bawa ke pepatah Minang atau kondisi Minang, tidak ada itu namanya. Kemudian juga uh, kita lihat rasa malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al hayau syu'batun min al iman. Rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Rasulullah SAW bersabda, "Illam eh, eh, eh, illam tastahi fasna masyita." Jika kamu tidak malu, ah, berarti. Papatah Minang taunya adu ju orang Minang mengatakan, "Deribu rabalah padi." Dicupak Datuk Tumangguang. Idik kok tak babudi, duduk tagak kemari cangguang. Rancak Eh, rara kaliki de de binalu tumbuh sarumpun di tabi tabe. Kalau habis raso jomalu bak kayu langga pengabe. Nak orang koto ilalang nak lalu kapak kapakan baso. Ya. Malu jos josopan koklah hilang abihlah raso jo parisong. Kini kita cari anak-anak muda. Ya. Nggak ada rasa malunya juawa. Jemamaknya. Ya. Juapaknya. Berdua-dua. Ya. Bapak gua di buku orang. Kalaulah di buku orang tidak ada rasa malunya banyak ke belakang di belakang. Ya. Kamu masih ingat pada suatu hari di kampung itu terjadi perzinahan. Lalu diputuskan di di uh, dari kaum adat artinya juga di di masaji memutuskan inyo di usia dari adat dikeluarkan dari kampung kalau kini mana oleh ado seperti itu ya memang secara hukum kriminal itu adalah orang berwenang dari pemerintah. Oh. Tetapi minimal adalah uh, penghulu dan kaum itu sendiri memiliki sikap sehingga menjadikan orang yang pelakunya jerah. Dengan tadi musimnya sepanjang adat namanya, ya singgungnya tidak bisa disapu, tidak bisa dianun. Itu adalah salah satu sikap yang dilakukan oleh satu kaum bagaimana orang tadi bisa meninggalkan maksiatnya. Disinilah tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar tidak tagak lagi, ah, tunggulah kehancuran. Bapak yang kalau Allah Subhanahu wa taala, eh, sebenarnya banyak yang bisa kita hanukan ya, akan tapi mudah-mudahan uh, dengan kita bisa duduk bersama, kemudian saling berdiskusi. Uh, mudah-mudahan Eh, kita bisa menambah ilmu agama. Karena ilmu agama kok sangatlah penting. Ya, sangat penting. Dan alhamdulillah kini sarana sebenarnya tidak eh, uh, ada alasan bagi seorang ambo tidak tahu. Karena sarana sudah Allah berikan. Ya. Salah satunya uh, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak punya perbola, alhamdulillah ada TV-TV dakwah ya seperti TV Roja, Insan TV yang bisa memberikan pencerahan agamu. Nah, silakan bapak-bapak kita diberikan uh, apa namanya akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalau kita sudah punya pedoman yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Jika yang dikatakan di dalam kajian itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang jauh-jauh. Tapi kalau yang disampaikan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak lain bagi kita, kita harus mengikutinya. Kalau alun mampu langsung melakukan, bansuan suwa untuk melakukannya. Nah, ini mudah-mudahan uh, pertemuan kita ini uh, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, yang akhirnya Abu minta maaf kalau seandainya ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Uh, aku minta maaf uh, kalau seandainya ada yang bisa kita diskusikan ya kita temu ramah atau diskusi bersama-sama uh, terima kasih banyak Pak atas ulasan mungkin ada penjelasan-penjelasan seperti tadi uh, yang pertama adalah masalah uh, apa namanya uh, penancapan tanduk ya. kalau itu hanya sebatas tanduk dan tidak kepalu ya maka permasalahan sudah berbeda Ya. Dalam pesimis sebenarnya tanggul bukan kepala. Ah, akan ah, ah, tetapi uh, ya. Akan tetapi kalau kita lihat bagaimana realita sebagian dari dari mungkin berbeda-beda tampil ya. Uh, di dalam uh, <coughs> masalah uh, apa namanya prosesi itu kemarin kami juga di uh, komisi fatwa ada yang mengatakan dari uh, maksud dari adat adalah tanduk tadi tetapi karena yang datang dari surat pengantarnya bahwa memang akan menanamkan kepala ya nah tentu uh, secara anu Pak al hukmu far'un min tasawur hukum yang dikeluarkan itu bagian dari apa yang dipahami dari pertanyaan yang datang Nah, adapun di dalam masalah apa yang kita gambarkan tadi seperti mendarahi, ya, mendarahi uh, pekayuan kuda eh, kuda-kuda rumah, itu tidak bisa dimungkiri memang seperti itu kenyataannya. Ya, kalaupun dia mengatakan dengan isyarat-isyarat yang lain, akan tetapi sekarang uh, kalau kita lihat uh, dia dalam mencontoh sama dengan perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi boleh jadi dia memiliki makna-makna tersendiri, akan tetapi perbuatannya ya dengan caranya itu adalah mirip. Seorang sahabat dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin bernazar untuk menyembelih onta di satu tempat." Lalu apa kata Nabi? Apakah di tempat di situ dahulu ada berhala yang diibarati dahulu? Katanya tidak. Lalu tanya Nabi lagi, apakah di situ ada tempat perayaan oleh orang-orang dahulu? Ya, dikatakannya tidak. Kata Nabi, "Aufu bin Nadir." Kalau tidak ada yang melarangnya tadi, ya, maka walaupun dia niatnya hanya bernazar saja, tapi di tempat di situ dilaksanakan perayaan dahulunya. Nah, ini dilarang oleh Nabi. Ya. Nah, kalau seandainya tempat itu tidak pernah ada pelaksanaan perayaan, uh, adat kebiasaan, maka itu tidak apa-apa. Nah, jadi sehubungan dengan uh, apa namanya penanaman uh, tanduk tadi sebagai simbol-simbol tertentu ya, dan tidak kepala. Ya, insya Allah tidak dia termasuk tidak termasuk ke dalam masalah uh, penanaman kepala tadi. Uh, pusako uh, memang berbeda satu sama lain dari adat. Ya, akan tetapi mau tak mau uh, kalau kita lihat pembagian harta warisan itu telah ditetapkan dalam agama kita. Apapun yang kita dapatkan, baik masih ketek dan itu adalah harta awal. Dan harta itu kita bawa sampai kita Uh, keluarga, kemudian kita meninggal dunia, itu diwarisi oleh anak kita. Itu sebenarnya. Nah, tapi ada sebagian daerah yang memisahkan hal tersebut. Tapi kalau harta uh, eh, warisan pusaka tinggi yang turun temurun secara berarti itu pak hukum. Nah, itu kita harus dudukkan dulu pak. Apakah itu hak milik atau hak pakai? Nah, kalau hak pakai tidak bisa dimasukkan ke dalam hitungan warisan. Namun sekarang uh, kalau dia adalah hak milik, nah, hak pakai, berarti bisa dipakai oleh seluruh kaum. Namun realitanya sudah berbagi. Ya, jadi kalau di dalam agama itu ada namanya wakaf keluarga wakaf keluarga ini tidak boleh diwarisi, tidak boleh dijual, tak, uh, tidak boleh karena gadai syarat gadai itu pak hak milik sesuai dengan syariat. Uh, eh, pagang gadai yang terjadi pada awal itu adalah satu hal yang bertentangan dengan syariat karena dia tidak hak milik. Nah, sebab pagang gadai itu sebenarnya adalah borohan atau argunan yang ketika jatuh tempo Eh, borohan itu bisa dijual. Gitu. Tapi kalau dia adalah pusaka pusaka tinggi bisa dijual, berarti hak orang tadi hilang. Nah, jadi e, kalau seandainya dia sebatas hak memakai, ya, tidak dibagi, maka dia tidak masuk kepada e, pembagian harta warisan. Ya, jadi ada uh, uh, apa namanya harus didudukkan dulu apakah hak milik atau hak pakai. Kalau hak pakai yang dibagi sebagai harta warisan adalah hak milik. Kalau seandainya bapaknya yang memiliki, yakni suami memiliki itu dan dia meninggal dunia dibagikanlah dan termasuk bapaknya akan dapatkan. Hmm. Terakhir apa tadi? Hmm. Mungkin tradisi-tradisi yang lain masih banyak yang mirip Uh, tapi sebenarnya ada hikmah-hikmah. Iya, iya, iya. Jadi secara umum Pak, Eh, kita perlu ketahui bahwa uh, apa tujuannya dan pelaksanaannya sama, uh, eh, apakah sama dengan tradisi orang lain. Seperti ini Pak. Banyak kalau kita lihat tradisi-tradisi itu yang cara pelaksanaannya sama dilakukan oleh orang-orang Hindu. Walaupun penafsirannya mungkin berbeda. Seperti ada uh, misalkan uh, eh, bare menyebarkan bare yang atau misalkan dalam pernikahan memecah kalua, ya mungkin di tempat-tempat mungkin berbeda juga adat istiadat masing-masing. Akan tetapi hal ini adalah dilakukan oleh orang-orang uh, Hindu. Nah, termasuk juga Pak dalam kebiasaan kita adalah balimau sebelum Ramadan. Sebelum, It, sebelum Ramadan. Hmm. Hari Balimau. Iya. Itu kalau kita bawa dalam buku fikih apapun juga tidak ada. Nah, sementara itu menjadi ritual ketika seorang tidak balimau rasonya aduh rasu was-wasnya ketika awal pertama Ramadan. Tidak sah tahu? Nah, masih aduh kurang. Nah, itu ini berhubungan sudah menyampur dia kepada agama. agama. Nah, dia Bapak? Nah, Sosok dengan umayan misalkan. Kalau misalkan dicari orang Arab Pak, kadang-kadang uh, rumahnya diasuhannya itu untuk mengharumkan rumah dengan keharu misalkan ya. Nah, tidak misalkan untuk manjaan doa supaya kancang uh, katehnya gitu kan. Uh, di dalam uh, dalam agama ada namanya muruah. Muruah itulah uh, adalah uh, marwah atau wibawa. Ada di dalam agama itu namanya al-adalah atau al-adl. Adl itu adalah jadi kalau seorang yang yang menjadi saksi pernikahan itu Pak di dalam hadis ayakuna uh, bisyahid bisyah bisyahidai adil dua orang saksi yang adil Adil di sini bukan menimbang samu, bukan. Tapi maksud adil itu adalah seseorang yang memiliki pada dirinya sesuatu potensi untuk menjaga takwanya dan menjaga wibawanya. Jadi menjadi saksi itu tidak boleh orang yang tidak sholat. Harus nyoba agama dan badat kalau bisa dibawa itu. Nyoba agama dan ini memiliki marwah. Dia memiliki wibawa wibawa iku satu sama lain dari satu kampung itu berbeda. Sebagai contoh, kalau di kampung awak, seorang buya kalau tidak pakai peci, nyo itu jatuh anunya. Nah, maka seorang yang ber, e, bertaraf buya, inyo harus menjago itu. Kalau tidak, rusak wibawanya. Kalau rusak wibawanya, berarti inyo tidak masuk kepada kriteria adil tadi lain. Ya, itu di dalam ilmu hadis pun dikaji. Dan itu kembali kepada adat-adat kebiasaan yang tidak menyelisih syariat. Nah, adat-adat yang tidak menyelisih syariat tetap dilestarikan kalau itu adalah membawa kepada yang baik. Orang Arab dahulu dia sangat suka dermawan. Siapapun yang datang ke rumahnya, nyu atau tidak tahu, ini hormati. Dan Islam memang menjaga seperti itu. Nah, adat-adat yang baik, yang positif, ya, tidak bertentangan dengan syariat, hendaklah ini dilestarikan. Bangga anda. Terus terang Pak, ambo bangga menjadi orang Minang. Ya. Dan ambo bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kita di alam Minangkabau. Nah, sehingga kalau seandainya uh, apa namanya? Uh, promosilah istilahnya, tetap kita bangga dengan Minang kita globalisasi yang ada sekarang memang itu sudah mengikis habis wibawa-wibawa dari keminangan kita. Nah, di Jakarta ya enggak. E, kalau di kampung am, e, amak dulu masih kalau nyu kita ke Berale menyandang. Ya Enak, menyandang itu enggak enggak lo datang aja harus lo membawa ada sesuatu gitu. Memberi membawa makanan. Secara hukum Islam itu dianjurkan. itu ta'am. Saling memberi. Ya. Ketika eh, ada orang membawa kita isi balia, itu juga diajarkan oleh agama kita. Siapa yang memberikan kebaikan kepadamu, maka balaslah. Ya. Itu sudah menjadi satu adat istiadat bagi kita dan itu sejalan dengan syariat, maka itu tetap kita lestarikan. Ya, tidak ada masalah dengan anu karena itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, mungkin yang perlu kita lihat adalah kalau seandainya dia bertentangan dengan syariat. Ya. Nah, jadi saya setuju dengan Bapak mengorang kini kalau laba kumpul dia nu tidak nampak kau yang minang kau tidak minang. Ya. Dan ini perlu kita lestarikan karena uh, banyak karakter-karakter yang bagus. Ambo Pak di Jakarta dakwah itu hampir kepada orang Minang. Di Cinere kadang-kadang 95% mungkin orang Minang. Ya. Karena kita pengen bagaimana membangun negeri awak balik. Dan apalagi dahulu negeri kita ini sangat bagus sekali terkenal dengan kuatnya keislamannya ya tanpa uh, apa namanya hilang identitasnya sebagai sukunya ah, gitu. wallahu a'lam memang uh, itu ada satu polemik di dalam pemahaman yang Ambo mencari dari fatwa fatwa Syekh Mukbil rahimahullah dari Yaman ditanya oleh murid-muridnya yang datang dari Indonesia pertanyaan itu apa hukum sholat di dalam masjid yang di depan masjid itu ada kuburan pas ya di depan di depan berarti di depan mihrabnya ya di luar tapi Ya. Lalu Syekh mengatakan, jika kuburan itu di luar bangunan masjid, maka sholatnya sah. Ya. Adapun yang hadis yang mengatakan bahwa eh, la tajlisu 'ala al-qubur wa la tusalli ilaiha janganlah kamu duduk di atas kuburan janganlah dan janganlah sholat menghadap kuburan jika tidak ada pembatas. Ya, maka itu ti, tidak uh, tidak boleh. Tapi kalau ada pembatas, menurut Syekh Mukbil rahimahullah taala, dinding sudah cukup menjadi pembatas. Tapi kalau seandainya ada kuburan di dalam masjid, maka inilah yang dilarang. Baik itu di belakang atau di samping, apalagi di depan, di dalam masjid. Ya. Tapi kalau di luar masjid, di luar bangun masjid, baik itu di pekarangannya, ya, maka itu menurut Syekh Mukbil yang kamu pahami dalam fatwanya itu tidak terlarang. Artinya tidak me, me, me, uh, membatalkan sholat. Begitu juga pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh bin Bas rahimahullah taala. Pertanyaannya, apa hukum sholat di masjid yang di sekelilingnya ada kuburan? Kata Syekh, dahulu pada zaman yang kurang nyaman, kurang uh, masih uh, apa namanya, tidak damai, pada umumnya orang menguburkan mayat-mayatnya di dekat masjid karena setelah disolatkan langsung dikuburkan dekat itu. Ya. Nah, maka itu dahulu yang dikerjakan dan sholat di dalamnya adalah sah. Namun kalau seandainya bisa jauhkanlah kuburan itu dari masjid. Karena jika masjid diperlukan pem uh, perluasan, kita tidak perlu membongkar kuburan itu lagi. Nah, pun anggapan bahwa orang yang ada di kuburan itu bermanfaat dengan bacaan Al-Quran atau bacaan sholat orang itu tidak sampai. Karena Imam Syafi'i mengatakan bahwa menghadiahkan bacaan pahala bacaan Al-Quran kepada mayat tidak sampai. Karena itu bukan dari amalan si mayat. Yang didapat oleh si mayat adalah amalan yang dia kerjakan. Nah, tentu selama dia masih hidup. Nah, uh, salah satu cara kalau seandainya memang ada yang dipahami, Pak, saya tidak memungkiri adanya yang memahami bahwa sholat yang di luar uh, di luar itu ada kuburan, ya, ada yang memahaminya tidak sah sholat di sana. Namun setelah saya meneliti dari baru dapat dua uh, fatwa tadi, Eh, mengatakan bahwa sholat yang ada di dalam di dalam masjid, tapi kuburannya di luar masjid, ya itu sholatnya sah. Kalau di Jawa ada di dalam masjid itu kuburan. Nah, sholat yang di dalam masjid di dalam masjid itu ada kuburan, ini nggak boleh. Nah, bagus. Bagaimana dengan Madinah? Madinah ini, Masjid Madinah oleh ulama dikecualikan. Apa alasan pengecualiannya? Yang pertama, mana dahulu kuburan atau masjid? Masjid dahulu. Ya? Masjid karena masjid itu dibangun Rasulullah yang membangunnya. Lalu rumah Rasulullah yang rumah istrinya Aisyah berdindingan langsung dengan dinding masjid. Ketika beliau sakit parah, ya, di mana hari dia meninggal dunia, ya, Rasulullah itu berada di rumahnya Aisyah. Terjadi perselisihan pendapat ulama eh, para sahabat di mana Nabi ini dikuburkan. Lalu Abu Bakar mengatakan dia pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa Nabi itu dikuburkan bersis di tempat dia meninggal dunia. Lantas dikuburkanlah Nabi pas tentang ranjang beliau digali tanah ke bawah. Dimasukkanlah beliau di situ. Jadi penanaman atau penguburan Rasulullah di tempat itu bukan anjuran Rasulullah karena Rasulullah tidak tahu di mana dia akan meninggal. Yang kedua, bukan kesepakatan para sahabat. Tetapi ketentuan yang ditetapkan oleh Nabi melalui hadisnya bahwa Nabi dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Ya. Berbeda dengan ada sebagian uh, kalau pemuka-pemuka masyarakat atau uh, buya misalkan ada yang sepakatan muridnya, ya eh, kuburkanlah buarkanlah buyako di muka masjidnya. Ya. Atau buya itu berpesan, tolong kalau ambo meninggal kuburkan buarkan ambo di muka masjid. Pesan seperti itu dan anjuran dari muridnya untuk itu tidak ada dilakukan oleh para sahabat. Maka sebaiknya tidak dilakukan. Kalau seandainya akan datang. Ya, karena para sahabat semuanya dikuburkan di Baqi. Ya, kecuali dua orang. Abu Bakar dan Umar. Ini adalah bukan gara-gara masjidnya, tapi memang karena keduanya itu adalah teman Rasulullah semasa perjuangan hidup. Maka Abu Bakar dan Umar. Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, Aisyah tetap tinggal di rumahnya itu. Sementara kuburannya di belakang dia. Tentu dia sholat di dalam itu juga. Ya. Nah, kemudian setelah itu, eh, tapi dibatasi. Setelah itu meninggal Abu Bakar di situ dikuburkan. Setelah meninggal uh, Umar bin Khattab, Aisyah pindah. Ya, Nah, karena sudah masuk Umar. Ya. Pada tahun 8, eh, 60 Hijriah di, di waktu pemerintahan Walid bin Abdul Malik datanglah keputusan dari khalifah untuk memperluas masjidilah Masjid Nabawi. Para sahabat yang masih hidup pada saat itu termasuk Ibnu Umar tidak setuju dia. Diperluas kiri kanan. Kalau memperluas, perluas sebelah kanan. Akan tetapi karena yang namanya pemerintah, penguasa, dia berkuasa. Namun para tokoh ulama besar pada saat itu mereka tidak setuju. Ya, nah lalu terjadilah apa yang kita lihat sekarang ini. Karena dia sudah dimasukkan ke dalam bagian bangunan masjid, dilakukanlah beberapa inisiatif. Ya, di antaranya adalah membuat segitiga di dalam eh, di dalam di kuburan itu di, di dinding dengan segitiga. Runcingnya arah ke utara, datarnya segitiga sisi ya, sisinya arah ke uh, selatan. Sehingga ketika ada orang yang berdiri di, di samping, dia tidak mengambil sisi yang lurus dengan salah satu sisi karena dia memencong. Ya. Maka kita kalau ziarah kita dari dari depan karena ini sisi datar. Itu adalah bagian dari inisiatif ulama ya, bagaimana mewujudkan doanya Rasulullah yang mengatakan Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku itu berhala yang diibadati. Ya. Nabi juga Rasulullah alaihi wasallam bersabda, eh, la'anallahu yahuda wa nasara Ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. Nah maka kita lihat pemerintahan Arab Saudi juga berusaha mendindingnya lagi sehingga dia di dalam kamar, tidak di dalam di dalam masjid. Nah, ditambah lagi kenapa kita mengatakan pengecualian tadi adalah uh, masalah keutamaan Masjid Nabawi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Salatun fi masjid hada, yani ta'dilu uh, eh, salatu fi masjid hada uh, ta'dilu alf salatin fi ghairiha." Salat di tempat masjidku ini kata Nabi seribu kali solat di masjid yang lain illa masjidil haram kecuali masjidil haram nah maka keutamaan masjidnya tetap ada walaupun kuburan Nabi kebawa ke dalam maka kita lihat di bagian sebelah kiri ke dindingnya itu tidak boleh solat di situ jadi plong kosong di belakang iya memang ya di depan iya tapi di sampingnya sehingga dia tidak jadikan memutuskan saf ya antara saf sebelah sana dengan saf sebelah sini. Sehingga di sini kosong. Nah, ditambah lagi usaha dari pemerintahan Arab Saudi untuk menjaga sehingga orang-orang tidak melakukan bermacam-macam bentuk uh, syirik dalam perbuatan itu. Nah, jadi di dalam permasalahan masjid yang di dalamnya ada kuburan di dalam masjid itu ada kuburan. Maka ulama pun memandang dua hal. Ada yang mengatakan kalau seandainya dia sholat memang gara-gara untuk kuburan itu. Tujuan dia ke sana itu adalah karena ada kuburan. Di situ dia pergi sholat. Maka ini adalah haram dan sebagian pendapat ulama mengatakan sholatnya batal. Tapi kalau seandainya dia mengerjakan sholat karena gara-gara masuk waktu. Masuk waktu dan dia ingin mengerjakan sholat berjamaah. Maka hukumnya makruh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Makruh maksudnya bagaimana? Kalau seandainya masih ada masjid yang lain, lebih baik pada masjid yang tidak ada di dalamnya kuburan. Tapi kalau tidak ada masjid lagi, ya udah tetap sholat di sana, sholatnya sah, ya tapi terku aula meninggalkannya itu lebih baik ya maka ini kita lihat kemudian juga saya melihat ada di tempat uh, di Selungkang itu di parkiran itu masih ada ada kuburan di parkiran depan tepi jalan uh, kita juga menghormati kuburan dengan menghormati jangan kita injak kita tidak boleh duduk di atasnya, kita tidak boleh menginjaknya. Ini uh, sudah tidak banyak orang yang paham. Kadang-kadang pergi menguburkan mayat, malah duduk di atas pekuburan yang lain. Nabi melarang tadi dalam Sahih Muslim, janganlah duduk di atas kuburan. Ya. Nah malahan kalau kita berjalan di di tengah-tengah celah-celah kuburan itu disunatkan bagi kita tidak memakai sandal. Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nah, karena uh, kemudian tetap kuburan itu di uh, apa namanya ada batunya, ya tidak boleh ditinggikan karena Nabi melarangnya. Uh, untuk apa gunanya supaya kita tahu itu adalah kuburan, sehingga tidak diremehkan. Nah, kalau seandainya ada kuburan yang di depan tempat parkiran, misalkan jadi parkiran mobil ya lebih baik demi untuk menghormatinya dipindahkan. Kalau seandainya itu ada di halaman masjid misalkan, ya, maka sebaiknya dipindahkan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Uh, terima kasih banyak. Uh, sekali lagi saya minta maaf uh, kalau seandainya ada di dalam penyampaian saya kata-kata yang tidak pada tempatnya uh, mudah-mudahan apa yang kita uh, diskusi diskusikan menambah wawasan kita yang benar apa yang saya sampaikan itu benar maka itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala jika itu adalah salah itu adalah datang dari diri saya sendiri dan itu adalah kelemahan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertobat dan kita tutup dengan kafaratul majlis Subhanallah wa bihamdik anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته